Ini adalah Mekah zaman dulu di zaman Nabi Ibrahim. Gambarannya seperti ini. Wadin gharidiz goiru zizar ini damaitikal muharram. Satu lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada seekor rumput pun. Tidak ada tidak ada apalagi air setetes pun. Susah di sana. Inilah lembah Arab dulu, Mekah zaman dulu. Ya. Dan ini gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW sudah mulai ada bangunan sudah mulai ada Ka'bah tinggi ya dan gedung-gedung juga sudah ada namun tidak setinggi apa yang tadi disebutkan Rasulullah SAW di akhir zaman nanti dan ini Mekah hari ini gambaran Mekah yang seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW Para pengembala kambing yang dulu mereka miskin, telanjang dada, tanpa alas kaki, mereka sekarang tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka kaya raya. Bahkan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan hingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Pelan sekalian. Dan ada yang menarik di sana disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bayang-bayang asah menutup Ka'bah. Tanda kiamat telah dekat apabila kamu melihat bangunan yang tinggi, lebih tinggi dari Ka'bah, lebih tinggi dari Masjidil Haram, dan asah di sana menutup Ka'bah. Waktu pertama saya membaca hadis ini saya begitu, pulang begitu paham. Apa maksud Rasulullah SAW? Bayang-bayang asah menutup Ka'bah. Begitu berdiri Zam-Zam Tower, saya baru paham ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jam zam Tower yang pertama kali saya lihat di Mekah ini berdiri tegak. Saat itu memang kebetulan biasalah dengan izin Allah saya berkunjung di bulan di mana matahari tepat berada di atas jam-jam Tower. Pada saat itu saya perhatikan betul Rasulullah SAW menyatakan begitu apa ini maksudnya. Para Allah ini asaah namanya. Ya, kayak di London ada big Ben, ya. Kalau di Mekah asaah. Pada saat itu saya lihat matahari pas ada di sini penamba Allah. Maka bayang-bayang asaah ini menutup Ka'bah. Merinding ketika saya menyaksikan itu. Oh ini maksud hadis Rasulullah Allah Akbar. Ini membuktikan kebenaran beliau sebagai Nabi dan Rasulullah. Bayang-bayang asah menutup Ka'bah. Ya, sampai maghrib Ka'bah tidak mendapatkan sinar matahari. Wah ini maksud Rasulullah SAW. Dan hal lain juga ada yang menarik juga masih terkait dengan gedung ini. Ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar pada saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah meminta keberkahan bagi dua negara yang mengapit Najd. Najd adalah istilah sebutan bagi wilayah yang sekarang kita kenal dengan Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah, Kerajaan Arab Saudi. Nah Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam untuk kami dan berkahilah Yaman untuk kami. Rasulullah mendoakan Syam dan mendoakan Yaman, beliau tidak mendoakan Najd. Maka para sahabat berbisik pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa fin najdina." Ya Rasulullah, doakan juga dong Najd ya Rasulullah, agar Allah memberkahi ini juga. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina ya Allah, berkahilah Syam kami ya Allah dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Dua kali Rasulullah tidak mendoakan najat. Maka para sahabat berbisik lagi, wa fin najdina aidan ya Rasulullah. Doakan juga najat ya Rasulullah. Maka yang ketiga kali Rasulullah bersabda, "Inna fihi tahayyalu al-zalazil wal fitan wa takhruju fihi karnu syayatin." Sesungguhnya di Najd ini akan bermula huru hara, petaka gonjang-ganjingnya dunia dan akan muncul tanduk setan. Masalah gonjang-ganjing dunia saya bisa terima. Masalah juga huru hara pertama muncul di sana, saya bisa juga paham itu. Tapi yang dimaksud dengan tanduk setan akan muncul di sana. Ini yang jadi masalah. Mana yang dimaksud dengan tanduk setan? Kira-kira yang mana yang dimaksud tanduk setan? Apakah ini yang dimaksud dengan tanduk setan? Pada saat saya melihat ke arah sana, matahari pas ada di atasnya dan pas ada di sini, Allah. Jadi seolah-olah ini bulan dan ada bintang di sini. Apakah bulan bintang simbol Islam? Bukan. Siapa yang menyebutkan bulan bintang simbol Islam? Yahudi. Ingat, Zionis Yahudi adalah bangsa yang memperhambakan diri pada Dajjal dan Iblis. Mereka bergerak dalam berbagai macam aspek untuk menguasai dunia. Ambisi mereka menguasai dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. Mereka ingin mengambil alih dunia dalam kendali mereka. Dan mereka ingin menciptakan permintaan tunggal di muka bumi, yaitu mereka penguasanya. Dalam frame the New World Order. Ada dalam mata uang satu dolar. Novus Ordo Seclorum. Yang di atasnya ada piramida dengan segitiga terpancung satu mata. Ya, satu mata, segitiga satu mata. Tiga doswaitit. Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi Israel. Ingat jenis Yahudi bergerak menguasai dunia dalam tiga ranah. Simbol, ritual, dan arsitektur.